para pendengar. Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan serial Sandiwara Radio Tutur Tinular. Terima kasih untuk Radio Karimata FM yang telah memutar kembali serial Sandiwara Radio ini. Kunjungi terus www.kartunet.com. Dapatkan update seri-seri terbarunya yang pastinya makin seru. Selamat mendengarkan. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. saya bahwa aku aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku Mesin. Oh. Mesin. Oh.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 kali ini mengetengahkan episode ketujuh dengan judul Mata Air di Tanah Gersang. Dalam seri ke-189 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandana, Rini Marjan sebagai Nyai Tumpak Seti, Ivona Rose sebagai Sakawuni, N. Nurdin sebagai Balung Hura, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Nyai Tumpak Seti menemukan Sakawuni di Candi Lawang Wendang. Nyai Tumpak Seti mengajak Sakawuni pulang kembali ke rumahnya. Tapi gadis itu menolak. Bahkan gadis itu menjadi marah ketika Nyai Tumpak Seti menyinggung masalah hubungannya dengan Arya Kamandanu. Sabar, Sakawuni. Aku sama sekali tidak bermaksud apa-apa. Kau jangan tersinggung. Dan kau jangan seenakmu saja menuduh orang. Bukankah benar apa yang kukatakan? Benar. Apanya yang benar? Arya Kamandanu itu seorang laki-laki yang baik. Dan kukira, pada dasarnya kau pun seorang wanita yang baik. Kalian berdua bisa menjadi pasangan hidup yang serasi. Nyai Tumpak Seti, kau mengatakan bahwa Arya Kamandanu itu adalah seorang laki-laki yang baik. Mungkin kau benar. Setidak-tidaknya benar untukmu sendiri. Sakawuni, kau tidak bisa menyembunyikan perasaanmu di depanku. Aku pun seorang wanita, Sakawuni. Aku mempunyai kepekaan seorang wanita. Aku tahu bahwa kau sekarang ini hatimu sedang dibakar cemburu. nyai itu setih Kau jangan bicara sembarangan. Kalau kau menyukai Arya Kamandanu, ambillah dia untukmu. Ambil saja. Tidak perlu sungkan-sungkan. Tidak perlu malu padaku. Kau sendiri sudah mengatakan bahwa Arya Kamandanu adalah seorang laki-laki yang baik. Nah, ambillah. Ambil saja dia untukmu. Bukankah kau sekarang ini sudah menjadi seorang janda muda? Eh, tidak, Sakawuni. Kukira kau telah salah paham. Kukira kau terlalu cepat untuk menaruh cemburu padaku. Wah, kurang ajar. Kurang ajar konya itu maksudnya. Eh? Kau jangan merasa bangga dan sombong dengan kecantikan yang kau miliki. Mungkin Arya Kamandanu akan tertarik padamu. Mungkin dia akan tergoda oleh rayuanmu. Tapi aku sama sekali tidak ambil peduli. Masa bodoh? Persetan dengan kalian. Sakawuni, kalau kau mau sabar dan tidak marah-marah padaku, maka aku akan menjelaskan sesuatu padamu. Tidak. Apalagi yang perlu kau jelaskan? Ah, sudah, sudahlah. Pergi kau dari sini. Sakawuni, kau mau pergi atau tidak? Ayo cepat, pergi. Aku tidak sudi lagi bicara padamu. Hmm. Sakawuni. Sakawuni. Apa benar yang dikatakannya itu Pak Seti? Rasanya tidak ini seorang gadis yang selalu mendambakan kebebasan. Dia terlalu masa bodoh dan tidak pernah ambil peduli dengan orang lain. Bagaimana dia bisa mencintaiku? Ah, kukira pendapatnya itu Pak Seti tidak pada tempatnya. Ah, sudah malam begini, mereka belum juga pulang. Menurutnya itu Pak Seti, Sakawuni kesal. Dia ingin menunggu selama aku mendapat pengobatan. Tapi Nyai Tumpak Seti tidak memperbolehkannya. Oh, kemana gadis itu perginya? Jangan-jangan dia nekat, lalu kabur tidak tahu rimbanya. ada ah, ada-ada saja. Yang satu belum selesai, timbul yang lainnya. Baiklah. Kukira tidak seharusnya aku berdiam diri di sini. Aku harus mencari mereka. Arya Kamandanu lalu melangkah meninggalkan rumah Nyai Tumpak Seti. Dengan terhuyung-huyung dia terus melangkah menyusuri jalan setapak. Dia tidak pergi jauh dia hanya berjalan mengitari halaman rumah Nyai Tumpak Seti yang banyak ditumbuhi pohon-pohon bambu. Tapi lama-kelamaan dia berjalan semakin jauh juga. Pada saat itulah, seorang penunggang kuda memasuki halaman rumah Nyai Tumpak Seti. Nyai! Nyai! Mananya itu Pak Seti? Kok rumahnya sepi sekali? Tapi sepertinya ada cahaya lampu di dalam ruang tidurnya. Nyai! Nyai! Nyai! Nyai! setia. Malam-malam begini, dia tidak ada di rumah. Kemana perginya? Hei, aku melihat ada beberapa potong pakaian laki-laki. Hmm, jangan-jangan naik tempat seti menyembunyikan seorang laki-laki di rumahnya. Kurang ajar. Pantas dia tidak mau memenuhi undanganku. Jangan-jangan hatinya mulai berpaling pada laki-laki lain. Sehingga dia tidak menaruh lagi perhatian padaku. Hmm. Jelas sekarang. Di sini rupanya letak kuncinya. Pantas dia selalu menjauhiku. Sudah tiga kali orang suruhanku datang menjemput dan dia selalu menolak. Rupanya di sini letak kuncinya. Dia telah menyimpan seorang laki-laki di rumahnya. Nah, benar. Benar sekali dugaanku. Pastinya Tumpak Seti telah memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya. Balung Hura adalah bekas suami Nyai Tumpak Seti. Dia masih muda usia, belum mencapai 20 tahun. Dia adalah anak tunggal lurah desa Kamirahan. Balung Hura sebenarnya masih mencintai Nyai Tumpak Seti. Demikian pula sebenarnya Nyai Tumpak Seti masih mencintai suaminya. Tapi perkawinan mereka tidak mendapat restu dari lurah Kamirahan. Dan Balung Hura adalah seorang laki-laki yang masih bersifat kekanak-kanakan. Dia terlalu manja dan kurang bertanggung jawab. Balung Hura menatap sebuah pedang yang ukurannya sangat besar, yang tergantung pada dinding ruangan. Kemudian laki-laki bertubuh agak kurus itu melangkah, dan tangannya bergerak meraih gagang pedang. Hmm. Besar sekali ukuran pedang ini dan beratnya luar biasa. Apakah laki-laki yang sekarang menjadi simpanan Nyai Tumpak Seti adalah seorang raksasa? Hmm. Siapapun laki-laki itu, pastilah dia bukan manusia baik-baik. Pedangnya saja bentuknya seperti setan. Kalau bukan perampok, tentulah dia bengkol pencuri. Hmm. Pedang ini memang aneh sekali bentuknya. Aku yakin pedang ini menjadi senjata andalan pemiliknya. Nah, kalau begitu, aku akan ambil pedang ini. Akan kubawa pedang ini dan selanjutnya akan kujadikan milikku. Siapa tahu pedang ini membawa keberuntungan. Palung Hura menimang-nimang pedang naga puspa dengan kedua belah tangannya. Otot-ototnya menjadi tegang karena beban yang dibawanya amat berat. Kemudian laki-laki itu menyelipkan pedang naga puspa ke pinggangnya sebelum melangkah keluar menuju halaman. Palung Hura nampak kesal dan marah sekali. Dia mengurungkan niatnya untuk melompat ke atas punggung kudanya begitu melihat sosok bayangan manusia berdiri di hadapannya. Siapakah Tuan? Mengapa Tuan malam-malam datang kemari? Hei, siapa kau? Akulah yang seharusnya bertanya siapa kau. Nama saya Arya Kamandan. Saya sedang berobat. Saya menderita luka-luka parah. Dan saya sangat mengharapkan pertolongannya itu, Pak Siti. Hmm. Kukira kau bukan hanya berobat. Kukira kau adalah laki-laki simpanan itu, Tumpak Seti. Saya belum mengenal Tuan. Tuan jangan membuat gara-gara. Kau akan segera mengenal aku. Namaku Balumhura. Aku anak kepala desa Kamiraham. Dan aku adalah bekas suaminya itu Pak Seti. Aku lebih berhak dan lebih pantas datang ke rumah ini daripada kau. Oh, rupanya Tuan yang bernama Balung Hura. Nyai Tumpak Seti sudah menceritakan perihal Tuan. Kau tidak perlu turut campur urusan kami. Kau pasti bukan orang baik-baik. Tuan Balung Hura. Tuan adalah anak kepala desa. Dan sebagai seorang anak kepala desa, Tentunya Tuhan pernah belajar tentang tata kesopanan. Kurang ajar. Kau berani menghina aku ya? Kau berani menghina anak kepala desa? Tuhan tidak perlu merasa terhina. Kalau Tuhan bersikap baik terhadap orang lain, tentulah tidak ada orang yang berani menghina Tuhan. Kau tahu, orang tuaku banyak mempunyai kaki tangan. Mereka adalah para pendekar yang sudah terlatih dengan baik. Kalau kau datang kemari dengan maksud mengacau, Kau akan segera berhadapan dengan para pendekar desa Kamirahan. Tuan Balunghura. Sudah, sudah. Aku tidak butuh bicara dengan orang seperti dirimu. Kau pastilah benggol maling. Suatu saat pemerintah Kediri pasti akan menangkapmu dan menjebloskanmu ke dalam penjara bawah tanah. Aku hanya sangat menyayangkan. Mengapa bekas istriku mau bergaul dengan seorang seperti benggol maling? Balunghura, kau benar-benar anak kepala desa yang tidak tahu adat. Kau berani memasuki rumah orang tanpa izin pemiliknya. Dan kau telah menuduh orang sembarangan tanpa bukti. Kau mengatakan aku benggol maling. Apakah bukan kau sendiri malingnya? Kurang ajar. Setan belang. Malung hura. Aku tidak mau ribut denganmu. Aku tidak menyukai keributan. Tapi sebelum kau pergi, ku minta dengan sangat, kembalikanlah pedang itu padaku. <laughs> ah, pedangmu ini sangat lucu. Bentuknya lucu sekali dan ukurannya luar biasa. Kembalikan pedang itu, Balung Hura. Ah, uh, mengapa harus ku kembalikan padamu? Supaya kau tidak menyesal nantinya. Tidak, aku tidak akan menyesal. Pedangmu ini akan kubawa. Aku menyukainya. Kalau kau menginginkan pedangmu ini kembali, datang saja ke rumahku. Ah, jangan, Balung Hura. Jangan. Mau apa kau? Mau apa, ha? Huh? Iya. Yeah! Yeah! Yeah! Nah, rasakan. Rupanya kau hanyalah seorang pendekar kecoa. Hanya dalam satu gebrakan kau sudah keok. Iya, iya. ini, Bukan hanya kau yang mengalami perasaan seperti itu. Semua wanita mengalaminya. Perasaan cemburu, dendam, dan benci itu sudah biasa Sakawuni. Tapi belum tentu aku mencintai Kamandanu. Dia memang baik, tapi dia terlalu lugu. Ah, kau bisa membohongi semua orang yang kau ajak bicara Sakawuni. Tapi bagaimana kau bisa membohongi hati kecilmu sendiri? Ya, Cinta memang banyak mengundang masalah. Kadangkala masalah itu menjadi sangat rumit. Tapi bagaimanapun juga, setiap insan di muka bumi ini akan selalu memburu cinta. Cinta ibarat sebuah gapura yang akan mengantarkan orang menuju istana kebahagiaan. Eh, Sakawuni, sudahlah. Kau tidak perlu cemburu lagi padaku. Hm, Nyai Tumpak Seti. Mungkin kau menjadi seorang wanita yang perasa setelah ditinggal suamimu. Setelah kau diceraikan oleh suami yang kau cintai. Tidak, Sakawuni. Kau keliru memberikan penilaian padaku. Aku memang telah bercerai dengan Kakang Balung Hura suamiku. Tapi kami bercerai secara baik-baik. Sudah berapa kali Kakang Balung Hura ingin kembali padaku. Tapi aku terpaksa tidak bisa menuliskan permintaannya. Aku masih belum percaya bahwa dia sudah berubah watak dan kelakuannya. Aku tidak bisa mempunyai seorang suami yang masih berjiwa kekanak-kanakan. Kakang Balunghura masih terlalu manja pada orang tuanya. Dia belum sepenuhnya menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab penuh pada keluarganya sendiri. Akibatnya, kami seringkali bertengkar. Dia tidak pernah mau mengerti tentang keadaanku. Dia selalu minta dimanjakan. Dan lama-kelamaan, cinta kami yang semula tumbuh subur, mendadak menjadi kersang. Seperti tanaman kurang air. Seperti tanaman yang tidak pernah dirawat. Dan akhirnya menjadi sasaran hama perusak tanaman. Nah, bagaimana? Ini sudah malam sekali, Sakawuni. Mari kita pulang. Mengapa kau mendesakku untuk pulang? Aku lebih senang tidur di ruang candi lawang mentar ini. Kasihan Arya Kamandanu. Sudah sejak siang tadi, dia menanyakan dirimu. Ya, kalau begitu kau pulang saja dulu. Nanti aku akan menyusul. Baiklah. Kau jangan terlalu lama, Sakawuni. Tidak. Aku tidak akan terlalu lama. Nyai Tumpak Seti segera menuruni tangga Candi Lawang Wentar. Pakaian yang dikenakannya sebentar kelihatan sebentar tidak, timbul tenggelam di balik pohon-pohon perdu. Sakawuni menengadahkan wajahnya ke angkasa. Langit penuh bertaburan bintang. Tiba-tiba dia merasa hatinya kosong dan sedih. Oh, benarkah yang dikatakannya itu Pak Seti? Benarkah aku cemburu padanya? tidak senangnya mempunyai hati yang sedang cemburu. Ah, aku menjadi tersiksa sekali. Aku menjadi seperti kehilangan pegangan. Aku ingin marah. Tapi pada siapa? Ah, benarkah yang dikatakannya itu Pak Seti? Benarkah aku menaruh hati pada Arya Kamandanu? Mudah-mudahan saja tidak. Mudah-mudahan saja aku hanya sekedar menaruh rasa kasihan pada laki-laki dungu itu. Memang, Sakawuni mengakui dalam hati kecilnya. Pikirannya menjadi kacau. Baru pertama kali ini dia menjadi gelisah gara-gara seorang laki-laki. Tapi dia selalu membantah sendiri apa yang dirasakannya. Malam semakin larut ketika gadis dari desa Tanibala itu naik ke atas punggung kudanya. Dan sebentar kemudian, dia pun sudah berkuda menembus kegelapan malam yang dingin. Hiya! maksud eh, sete. Uh, Sakauni, mengapa kau baru pulang? Lihatlah. Uh, uh, ada apa, Nyai? Apakah luka-lukanya semakin parah? Entahlah. Entah apa yang telah terjadi. Ketika pulang, aku menemukannya tergeletak di halaman sana. Oh, uh, Sepertinya telah terjadi perkelahian. Lihat, mata kirinya agak bengkak dan bibirnya sedikit pecah. Apakah apakah daerah ini kurang aman, Nyai? Selama aku tinggal di sini belum pernah terjadi apa-apa. Kurasa daerah ini cukup aman, Sakawuni. Kalau begitu siapa orang yang baru saja datang ke rumahmu? <sighs> Entahlah. Aku belum bisa menemukannya. <sighs> Oh, dia sudah sadar kembali, Nyai. Dia sudah sadar. Biarkan dulu, Sakawuni. Biarkan dia sadar sepenuhnya dulu. Biarkan dia tenang. <sighs> Jadi Benar-benar ada orang yang datang ke rumah ini, Kamandanu? Iya. Dia mengaku bernama Hura. Hmm. Dia bekas suamiku. Dia pasti mencari aku. Benar, Nyai. Kelihatannya memang dia mencarimu. Tapi sayang sekali. Agaknya bekas suamimu itu kurang bisa mengendalikan diri. Agaknya dia terlalu bangga menjadi anak kepala desa. Dia kurang bisa menghargai orang lain. Kalau begitu dia belum berubah. Kaman ah, Danu, di mana pedangmu? Hah? Oh, celaka. Aku baru ingat. Pedangku. Ya, dia telah mengambil pedangku. Kita harus mencarinya. Sabar, Kaman Danu, Sabar. Tenang dulu. Tidak. Dia telah membawa pedangku. Dia tidak tahu bahwa pedang itu berbahaya. Kita harus mencarinya. Kita harus segera menemukannya. Ayo cepat. Kita harus segera menemukannya. Dia pasti akan celaka. Pedang itu pasti akan meminta korban. Kita harus menemukannya. Ayo cepat. Apa benar yang kau katakan, Kamandanu? Benarkah pedang itu berbahaya? Pedang itu bukan pedang sembarangan. Kalau sampai dia berani mencabutnya, dia pasti akan binasa. Oh, sekarang lebih baik kita berpencar saja. Iya, benar Sakawuni. Baiklah, kalian berdua pergi mencarinya melewati jalan setapak ini. Sedang aku akan mengambil jalan lain. Mudah-mudahan saja Kakang Balung Hura tidak segera pulang ke rumahnya. se bayarnya satu persatu sih. Ngapain repot sih? Pakai aja fleximilis, fleximilis, Iya, fleximilis, Sekali kirim SMS, langsung bisa diterima sampai seribu anggota. Caranya? Ketik create, spasi nama komunitas, spasi username, spasi password, kirim ke 333. Jumlah anggota dalam suatu fleximilis sampai dengan seribu nomor fleksi dengan kode area manapun. Terus, ngirim dan terima SMS-nya? Ketik aja nama komunitas, titik koma, kemudian tulis pesannya, lalu kirim kirim ke 333. Mau sekali kirim SMS bisa diterima banyak orang? Gunakan Flexi Milis. Info lebih lanjut, hubungi 147 atau klik www.telkomflexi.com. Flexi. Sebagai warga negara yang baik, jadilah warga negara yang taat membayar pajak. Orang bijak taat bayar pajak. Pajak merupakan kewajiban bagi masyarakat Indonesia untuk menunjang pembangunan bangsa Indonesia. Dalam rangka pendataan objek pajak dan memperluas basis pajak, mulai bulan Oktober 2011, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan akan melaksanakan sensus pajak nasional untuk wilayah Kabupaten Pamekasan. Sensus pajak nasional bertujuan memberikan pengertian dan kesadaran kepada masyarakat untuk membayar pajak ke negara. Dengan sensus pajak dapat menambah database dan melakukan pembaharuan data tentang wajib pajak. Berilah keterangan yang jelas kepada petugas sensus pajak di setiap pendataan. Mintalah surat tugas sensus kepada petugas yang mendatangi untuk memastikan keabsahan dari petugas dan menghindari petugas pajak gadungan. Ingat, jangan menitipkan pembayaran pajak kepada petugas pajak. Bayarlah pajak pada tempat yang sudah ditentukan, seperti kantor pos atau bank yang ditunjuk. Sensus pajak nasional ini tidak dipungut biaya. Mari kita semua bayar pajak. Ketchup, syrup, lebih hitam lebih hitam Kental dan gurih Kecap sedap Kecap-kecap sedap Nikmatnya kecap sedap masakan apa saja Pasti lebih sedap Kecap sedap Rasakan bedanya melepas dan menyambut tamu-tamu Allah sekaligus mengikuti prosesi haji selama di Tanah Suci. Karimata FM akan kembali menghadirkan informasi haji Karimata FM 2011. Informasi seputar prosesi haji selama di Tanah Suci akan disampaikan secara lengkap oleh kontributor Karimata FM langsung dari Mekah, Madinah, Musdalifah, Arafah, dan tempat-tempat lainnya. Sekarang posisi saya ada di Mekah yang mewakili eh, rekan-rekan dari TV One dan sekaligus juga teman-teman yang ada di Pamekasan ini. Ya Allah, ajunan Tuhan, ajunan sini ada kau hadir. Dan semakin kalau boleh saksi mereka. Yakin kona termasuk kau ente, ente kita ajunan Tuhan ya Allah. Karena ajunan Tuhan paling banyak yang semakin kalinto, alat peraki, banyak dari neraka. Kan kau ada masalah akidah kawan saya katakan itu bisa. Masalah akidah kawan saya katakan itu bisa. Masalah akidah kawan saya katakan itu bisa. Simak informasi haji Karimata FM 2011 setiap hari jam 11 siang dan jam 3 sore mulai tanggal 3 Oktober 2011 hanya di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. Informasi Haji Karimata FM 2011 dipersembahkan oleh Rumah Sakit PHC Surabaya, Jalan Prapat Kurung Selatan 1 sampai 2 Tanjung Perak Surabaya. Telepon 031 329 4801 sampai 3. Professional, care, accountable. tiga. you. Nyai Tumpak Seti mendapatkan Arya Kamandanu tergeletak di halaman dalam keadaan pingsan. Dia lalu menggotong Arya Kamandanu masuk ke dalam rumah. Sakawuni datang beberapa saat kemudian. Setelah sadar kembali, Arya Kamandanu menceritakan apa yang telah terjadi. Dia menjadi lemas dan gugup begitu ingat bahwa pedang naga puspanya diambil orang. Nyai Tumpak Seti mengatakan bahwa orang itu adalah Balung Hura bekas suaminya dulu. Mereka bertiga kemudian memutuskan untuk mencari palung kura. Kita harus mencarinya sekarang juga. Kita harus segera bisa menemukannya. Bukan suamimu sekarang ini dalam bahayanya, Nyai Tumpak Seti. Kalau begitu, kita mencarinya dengan berpencar. Kalian berdua bisa melewati jalan setapak ini. Dan aku akan mencari jalan yang lain. Kemana dia perginya kira kiranya itu Pak Seti? Mungkin dia pulang. Mudah-mudahan saja belum sampai ke rumahnya. Bahaya itu akan segera datang. Begitu dia mencabut pedang naga puspa. Baiklah, kita jangan buang-buang waktu. Nyai Tumpak Seti segera berlari-lari menuruni bukit. Nampaknya dia sudah sangat mengenal daerah sekitar Candi Lawang Wentar. Bayangan wanita ahli obat-obatan itu segera lenyap di balik kegelapan malam. Kau tidak pernah mengatakannya padaku bahwa kau mempunyai pedang yang ampuh. Aku takut sekali Sakawuni. Semakin banyak orang yang mengetahuinya, Kukira semakin sulit untuk menjaganya. Kau takut aku akan mencuri pedangmu itu? Pedang itu sangat berbahaya. Dia dapat membunuh siapa saja, termasuk orang yang sedang memegangnya. Pedang itu seperti makhluk yang masih liar. Setiap keluar dari warangkanya, dia seperti hidup dan muncul dari balik dunianya yang kelam. Dia lalu mengamuk dan tidak memandang siapapun yang menjadi pemiliknya atau calon korbannya. pinggangku rasanya menjadi pegal. Dan kaki kananku kesemutan. Rasanya memang aneh. Bukan hanya bentuknya, tapi benda ini sepertinya membawa pengaruh yang aneh. Selama ini belum pernah kutemukan pedang yang bentuknya seperti ini dan ukurannya besar sekali. Mungkin saja pedang ini dibuat hanya untuk hiasan belaka tidak dimaksudkan untuk perang atau bertarung melawan musuh. Hmm. Aku jadi penasaran. Laki-laki yang tidak lain adalah palung kura itu segera turun dari punggung kudanya. Untuk sesaat lamanya dia menimang-nimang sambil mengamati pedang naga puspa. Tangannya menjadi agak gemetar ketika menyentuh gagang pedang. Ah, ah, aku pernah mengenal beberapa macam jenis senjata. Bahkan ayahku mempunyai tombak yang cukup besar. Tapi senjata itu tidak berat seperti pedang ini. Hmm. Coba, aku ingin tahu seperti apa isinya. Palung Hura agak ragu-ragu sejenak. Seperti ada sesuatu yang entah dari mana datangnya, berusaha untuk mencegah keinginannya. Tapi akhirnya, pedang naga puspa keluar juga dari warangkanya. Kura terkejut. Matanya membelalak lebar begitu melihat pedang naga puspa yang sekarang berada dalam genggaman tangannya. Pedang itu mengeluarkan pamor berwarna merah darah. Sebagian wajah Palungkura ikut menjadi merah. Juga sebagian pakaian yang dikenakannya menjadi merah. Pamor pedang itu benar-benar luar biasa. Pohon-pohon pakis hutan di sekitarnya seperti disiram bara api. Pucuk-pucuknya ikut berwarna merah. Uh, uh, Luar biasa pedang ini. Seumur hidup baru aku melihat senjata yang pamurnya sangat mengerikan. Eh, jangan-jangan uh, pedang ini milik Raja Setan yang turun dari neraka. Oh, uh, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam pedang ajaib ini. Uh, gerakan itu makin lama makin besar. Oh, benda apakah sebenarnya yang kupegang ini? Jangan-jangan dia eh, siluman yang berganti wujud menjadi sebilah pedang. Oh, tanganku, tanganku, oh, oh, jari-jari tanganku seperti kaku sekali. Oh, oh, seperti ada tenaga yang menghisap tenagaku. Oh, oh, aduh, ada apa ini? Ada, ada apa ini? Oh, aku, aku menjadi. oh aku menjadi lemas sekali. Oh, ah, aku harus membuang pedang ini. Uh, kalau kalau tidak, aku bisa celaka. Oh, bagaimana ini? Uh, uh, aku tidak bisa melepaskannya. Uh, pedang ini seperti menggigit uh, dan mengisap jari-jari tangan. Aduh, uh, oh, bagaimana ini? Oh, tolong, Allah, lihat, lihat. Kakang Balunghura, rupanya kau masih belum berubah juga. Sayang sekali. Sebenarnya aku masih mencintaimu, Kakang. Tapi tapi aku tidak bisa mempunyai seorang suami yang belum dewasa pikirannya. Kau masih terlalu manja. Kau belum bisa hidup mandiri. Ah, apa itu? Seperti ada cahaya kemerah-merahan bergerak menuju kemari. Apa itu? Seperti seperti suara kakang balung hura. Kakang, kakang balung hura, kakang balung hura. Kakang, kakang balung hura. Nyai. Lepaskan pedang itu, kakang. Lepaskan benda itu. Cepat lepaskan. Aku. Lepaskan, kakang. mendengar ada suara orang menjerit di sebelah sana. Iya, aku juga mendengarnya. Kita terus saja, Sakauni. Uh, eh, baik, tapi kita tidak bisa mengambil jalan pintas. Kita terpaksa melewati jalan setapak ini. Ayo, Kamadano, kau pegang kuat-kuat pinggangku. Hiya! Hiya! Hiya! Sakawuni terus mengaburkan kudanya di atas jalan setapak. Mereka berkuda menuju arah terdengarnya suara jeritan wanita. Mereka terpaksa mengambil jalan memutar supaya aman. Arya Kamandanu memeluk pinggang Sakawuni erat-erat dari belakang. Tak lama kemudian mereka melihat sebuah cahaya kemerah-merahan di bawahnya. Itu, lihat Sakawuni. Pedang naga puspa ada di sana. Ayo cepat, tumpang sedih. Nyai tumpang sedih. Lihatlah. Lihatlah apa yang terjadi. Tubuhnya hangus. Kakang Balunghora. Oh, iya. mengerikan sekali. Tubuhnya seperti disambar halilintar. Dia seperti orang kesurupan. Tubuhnya menggigil. Dan matanya seperti mau keluar sebelum akhirnya dia roboh di sini. Iya. Rupanya kita datang terlambat. Kakang Hura. mengapa harus seperti ini kejadiannya Kakang? Mengapa kau mencuri pedang itu? Mengapa kau menginginkan benda yang bukan milikmu, Kakang? Sekarang, sekarang seperti inilah kejadiannya. Sudahlah, itu maksudnya. Kakak. Semua sudah terjadi. Lebih baik sekarang ini kita mengurus jenazah Baluhura, bekas suamimu itu. Sakawuni, kamu apa? Aku akan mengambil pedang yang membuat bencana ini. Oh, jangan. Jangan kau sentuh pedang itu. Aku tidak bisa melepaskannya. Kadang pedang itu seperti melekat erat di telapak tangannya, Kamandano. Aku sudah berusaha untuk melepaskannya, tapi tidak bisa. Nyai Tumpak Setih, Barangkali kita harus memotong jari-jari tangannya. Ah, kenapa harus begitu? Iya. Tanpa memotong jari-jari tangannya, kita tidak mungkin bisa mengambil pedang itu. Ah, coba, kalian minggir sebentar. Maafkannya itu Pak Seti. Aku memang terpaksa memotong jari-jari tangannya. Arya Kamandanu melangkah ke depan dua tindak. Kemudian dia berlutut di depan tubuh Palungkura. Tubuh itu sudah menjadi kaku dan sebagian besar hangus seperti baru saja disambar petir. Arya Kamandanu segera mengeluarkan pisau kecil. Kemudian mulai memotong jari-jari tangan palung hura satu persatu. Setelah tiga buah jari palung hura dikerat, barulah pedang naga puspa itu bisa diambil dan Arya Kamandanu buru-buru memasukkannya kembali ke dalam sarungnya. Oh, itu Tumpak Seti, aku sangat menyesalkan peristiwa ini. Kau, kau tidak